Solawat, ugi salam, ugi tansah, kalimpahaken, kaunjuaken kepada Nabi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'u tabi'in Para rawuh kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas se sebuah tema inggih menika bimbingan Islam di dalam mencari nafkah atau rezeki Kita semuanya mengetahui bahwa dalam kehidupan dunia ini manusia tidak lepas dari hajat. Hajat keperluan untuk makan, minum, berteduh dan yang semisalnya. Walhamdulillah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah kula panjenengan sami menika dados tiang iman. Tiang ingkang beriman, tiang ingkang derek marginipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saingga kula panjenengan sami itu dibimbing. Bagaimana di dalam kita mencari rezeki, mencari nafkah Sebab kalau hanya sekedar makan, minum, berteduh, nek kaya niku mboten wing menungso kemawon, nggih napa Bukan hanya manusia saja yang memerlukan makan, minum. Al hayawanat, hewan-hewan juga sama. Baik hewan buas atau yang tidak, niku kabeh padha. Macan, singo ngantos ingkang alit-alit ayam dan yang semisalnya mereka cari makan mereka butuh air minum mereka butuh tempat untuk berteduh nah udan niku nggih golek ngiyup jadi kalau bab ini nek bab niku dahar ngunjuk ngiyup niki menungso kalih sakliyane menungso niku sami mawon Bahkan makhluk ingkang beten ketinggal, nggih menika jin. Jin niku nggih sami. Mangan ngombe punya keturunan niku jin. Benten kalian malaikat. Nah, malaikat niku tidak ada hajat makan, tidak ada hajat minum. Nah, Allah ngersakan ngaten niku yang namanya malaikat. Tetapi yang namanya jin, itu juga makan, minum, berketurunan. Mila Rasulullah samunate ngendika bilih kula panjangan sami menawi dahar kalau kita makan, minum ning boten ngucapaken basmalah. <clears throat> Niku setan ngrewangi maksudnya melu mangan. Artosipun apa? Artosipun jin itu juga makan. Nah lajeng tentunipun ma'asrul muslimin kita ini sebagai makhluk Allah yang Allah muliakan dengan akal, Allah muliakan dengan agama. Niki mesti wonten bentenipun ada bedanya. Lah inilah yang perlu kita pelajari, perlu kita ketahui inggih menika bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kita mencari nafkah, mencari rezeki. Ah niki pun teng tenggeliki. Walhamdulillah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Karena Islam mengatur segala sesuatu untuk kemaslahatan dan kebaikan kita. Wah niki nek dipun bahas niki marakaken kula panjenengan sami seneng, remen, bunga Sebab nopo Sebab kula panjenengan sami menyaksikan bahwa kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ning syarat niku wau nderek bimbingan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama masyarakat muslimin yang perlu kita lihat bahwa ternyata di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan ayatnya, firmannya yang menunjukkan bahwa mencari rezeki itu juga sudah diatur dalam syariat Islam ini. Nah, seperti dalam ayat surah Al-Jumu'ah, saya hanya menyebutkan terjemahannya saja. Dan apabila telah ditunaikan sholat Bertebarlah kalian ke penjuru bumi Fantasiru fil arub Wabtahu min fadlillah Dan carilah keutamaan dari Allah Diperintahkan untuk bertebaran Ke seluruh penjuru naik wis rampung sholat menawi sampun rampung salat Jumat kembali lagi intasyiru fil ardh fantasiru fil ardh wabdahu min fadlillah dan carilah keutamaan dari Allah untuk memakmurkan apa bumi juga Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba dan Allah telah menghalalkan jual beli Waharromar riba dan mengharamkan riba. Niki kan contoh malih niko. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kita tentang bagaimana jalan untuk mendapatkan nafkah, mendapatkan rezeki dengan ayat ini wa ahallallahu al dan Allah telah menghalalkan jual beli wa harramar riba dan mengharamkan apa? riba wonten ingkang dipun halalaken lan wonten ingkang dipun napa haramaken nggih podo padha ngasilaken rezeki mendatangkan uang sama-sama jual beli nggih saged dadi tekane duit arto rezeki riba nggih sami mawon bisa mendatangkan apa uang ning bentene napa bentenipun ingkang setunggal niku halal ingkang setunggal napa haram. Nah, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau kita lihat bahwa Allah itu tidaklah mengharamkan sesuatu kecuali karena itu berbahaya dan madorot. Apa yang Allah haramkan mesti madorot, mendatangkan kejelekan. Apa yang Allah halalkan niku mesti menjadi sebab kebaikan. Nah, contoh misalipun ngapunten niki nggih. Sama-sama jual beli neng sing siji jual beli napa nggih tanduran bibit nggih, tanduran sing siji jual beli uang nggih riba niku maksudipun. Nah, pundi ingkang manfaat sobi? Sing pertama niku manfaat. Jual beli tanduran, benih padi, nggih. Tanduran apa? Duren utahe napa niku. Dituku ditandur ndadekaken apa Bumi niku makmur. Tanah-tanah yang kosong ditanam pohon pisang, tanah-tanah yang kosong ditanam pohon pepaya, tanah-tanah yang kosong ditanam pohon-pohon yang memproduksi kebaikan, maslahat. Niki kan cetoh Ketinggal manfaatipun. Tapi kalau jual beli uang nopo hasilipun? Yang ada adalah permusuhan, yang ada adalah kerugian, yang ada adalah madharat. Ya kalau ada manfaatnya barangkali orang mengatakan ini ono manfaatnya. Ya Islam selalu membandingkan antara maslahat dan mafsadah. Nek manfaate niku sithik, madharate akeh niku dipun haromaken. Judi, judi wonten manfaate mboten? Nggih nek wonten manfaate wonten, buktine judi terus dadi sugih kan ngeten niku. Tapi madharatnya kan banyak. Permusuhan, pembunuhan, kerusakan. Mboten saged dipun bandingaken dengan manfaat yang ada Naam. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Homer ini sedang berbicara tentang Homer dan judi. Sakderengipun haram luwih Homer niku wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Manfaatnya dibandingkan dosanya, dosane luwih kathah tinimbang manfaat. Homer nggih wonten manfaate sing mumet katan pikiran jadi ilang mumete misal niku nek dianggap sebagai manfaat ning madharati kan langkung kata, rusaknya saraf rusaknya akal nggih permusuhan bahkan bisa sampai kepada kematian nah kembali kepada pembahasan Termasuk di dalam masalah mencari rezeki, mencari nafkah. Ternyata Islam itu sudah membimbing dengan bimbingan yang luar biasa. Kata bimbingan Rasul Ali Shallallahu Wasallam, kita sebutkan beberapa bimbingan. Dalam Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita dengan berbagai bimbingan dalam mencari rezeki. Di antara pun yang pertama berdoa memohon rezeki yang toyib halalan toyiba yang kedua mengilmui mempelajari pekerjaan yang akan dilakukan yang ketiga menyertakan niat yang baik dalam bekerja diiringi dengan niat ingkang saya. yang keempat mengimani takdir dan bertawakal kepada Allah dalam mencari rezeki yang kelima, memilih yang halal. Yang keenam, memilih yang bermanfaat. Yang ketujuh, konaah dan syukur. Yang kedelapan, menggunakannya untuk kebaikan dan apa yang Allah ridhoi. Niki delapan perkara yang diantara, ya, buatan namung walu niki kemawon, tapi diantaranya delapan ini. Dan kita juga Allah alam bisa membahas seluruhnya atau tidak dari delapan ini kita bahas satu persatu. Ingkang nomor setunggal ma'asural muslimin. Agar upaya kita mencari rezeki, mencari nafkah itu diberkahi. Yang pertama adalah berdoa dan memohon kepada Allah rezeki yang halal. Nah, ini nomor setunggal. Penting. Jangan sampai kita ini ma'asyiral muslimin melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Razzaq. Allah niku Ar-Razzaq. Zat yang memberikan rezeki. Wallahu khairur raziqin. Dan Allah adalah sebaik-baik yang memberikan apa? rezeki. Artosipun ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita itu punya Allah. Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki langit dan bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kagunganipun Allah sedaya ingkang wonten ing sak lebeting langit lan bumi niku sedaya kagunganipun Allah. Maka kalau kita minta kepada Allah Memang sudah seperti itulah Karena dialah yang memiliki langit dan bumi Nopo malih Kita ningali, kita melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan contoh toladan kepada kita untuk meminta kepada Allah rezeki ingkang napa halal. Nah itu. Kita mendapatkan di antara bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu setiap pagi saben enjang, bakto salat subuh, niki termasuk wirid utawi doa rutinipun Rasul setelah solat napa subuh. Rasul berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, warizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wah oh, niki rasul niki. Orang yang paling mulia, orang yang paling hebat, orang yang paling utama niki kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dijamin itu Rasul alaihi salatu wasallam. Ternyata beliau selalu minta kepada Allah tiga perkara ini setiap hari. Maka jangan heran kalau beliau sukses. Beliau dimuliakan Allah. Ya, sebab selalu berdoa meminta kepada Allah. Nah tinggal kita ini bagaimana. Niki nak dipun plecei, pun diling-iling. Niki kadosi kalau panjangan sami kirang niki pun apa? dongon. Oh ya, aku kelalen mau isuk orang mau donga iki. Utawi jadi aku mau mau ning kurang menghayati ya misalnya. Ini doa yang selalu diminta oleh Rasul. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Warizqan tayyiba dan rezeki yang tayyib, rezeki ingkang napa? halal, tayyib. Wa amalan mutaqabbala lan amalan ingkang Katam, wonten ing ngarsanipun panjenengan doh Allah. Ini tiga perkara yang selalu diminta oleh Nabi. Para bapak, para ibu ingkang kawula mulyakaken, kawula tresnani fillah. Niki tiga tigang perkawis niki inilah sesungguhnya yang kita cari setiap hari. Mboten wonten sing nomor papat niku mboten wonten. Tiga ini sudah mengumpulkan semua ilmu yang bermanfaat, rezeki ingkang toyib, lan amal ingkang dipun apa? Tampi. Nah, nikah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah pun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingkang nomor kali, monggo kita langsung akan adab utawi bimbingan yang kedua. mengilmui pekerjaan yang akan dia lakukan. Ilmu itu sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu di dalam doa tadi yang kita baca yang pertama kali diminta oleh Nabi itu apa? Ilmu, nggih napa Allahumma ini as'aluka napa? ilman nafi'a ilmu ingkang bermanfaat Sak pun nyuwun rezeki sak pun nyuwun amalan ingkang dipun tampi Rasul minta yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat rahasianipun nopo rahasianya bagaimana mungkin amalan kita akan diterima nek orang duwe ilmu bagaimana mungkin pekerjaan kita akan halal nek mboten gadahi napa ilmu jadi ilmu itu memang luar biasa. Penting. Muqaddam, muqaddam itu diawalkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala Ma'asural muslimin rahiman rahimakumullah. Khalifah Umar bin Khattab niku pun nanti ngendiko khalifah punya aturan mengatur rakyatnya niki Umar bin Khattab sampun nanti ngendiko tidak boleh memasuki pasar kami kecuali yang telah mengerti dan telah mempelajari jual beli yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegas niku Umar bin Khattab. Nek arep dodolan ini Arab mlebu pasar dua ilmu apa ora? Duwe fikih apa ora? Fikih jual beli. Niki pun Umar bin Khattab. Lah nek mboten gadah ilmu repot ma'asyiral muslimin. pun jual beli dengan sistem yang haram, sakit mawon. Jual beli ya dengan perkara-perkara yang tidak diperbolehkan. Contohnya pun ngurangi napa? ngurangi timbangan. ini kan contoh niki. Nek mboten gadai adab niku ora sida halal niku. Dadi haram. Allah berkata dalam Al-Qur'anul Karim, "Wailul lil mutaffifin." Celaka al-mutaffifin. Sinten niku al-mutaffifin? Orang-orang yang mengurangi napa? Timbangan. Karepe nek tuku dikebeki timbangane. Ning nek adol karepe dipun napa? Dilongi nek adol dilongi nek napa nek dot nek tuku digenepi nah, niki bati nggih bati akeh okay, kathah niku ning niku haram saya pernah beli kacang kacang kacang brul kacang brul begitu saya lihat loh kok wonten kerikil abang wakeh kathah Ukurannya sami kalian kalian kacang niku. Saya yakini bukan sebuah kebetulan. Neng dipun sengojo ya. Sak karung ditambahi rong gegem, lumayan niku. Niki ngelongi timbangan Beras. Berasnya rojo lele. Rong kilo ditambahi campuri rong on beras sing awon, mboten ketinggal niku di, dicampur. Niki ngelongi napa? Timbangan. Nah, makanya Rasulullah niku duka, marah. Ketika suatu saat Rasul masuk ke pasar. Kemudian Rasul langsung menuju ke seorang penjual korma. Mendapatkan wahyu. Niku kormani luar biasa, bagus-bagus. Sing tendun niku ketinggal saya. Lajeng Rasul astoni pun tangan beliau dimasukkan, kemudian dibalik. Wah, tengisor niku kormo-kormo yang kang awon. Kormo-kormo yang jelek. Kemudian Nabi mengatakan, "Kenapa tidak kamu tampakkan yang jelek-jelek ini?" Agar orang tahu Kemudian Nabi mengatakan man ghassana falaisa minna. Siapa yang menipu kami, dia bukan dari golongan kami. Dudu umatku. Abot apa mboten niku? Rasul ngantos ngendika mboten ngakui umatipun kan repot. Kula nggih, nek mboten diaku anak kalian bapak niku mesti sakit niku. Nggih napa mboten? Bapakipun panjenengan misalipun, kowe ora tak anggap anak. Wah, pripun rawose ajar. Mesti abot nih. kulo abot banget nih menawi bopo kulo biung kulo kok ngerti-ngerti ujuk-ujuk le kowe ora tak akui anak. Wabot niku. Niki Rasul ingkang ngendika niki lho. Bukan berarti keluar dari Islam, mboten. Mboten wonten para ulama yang mengatakan bahwasanya mengurangi timbangan terus medal saking Islam niku mboten. Mencampur yang baik yang buruk kemudian keluar dari Islam, boten Niki nglakoni dosa niki. Dosa ageng, dosa besar. Sebab Allah mengatakan wailun, celaka. Tetapi Rasul ngendika falaisa ummati atau man man ghassana falaisa minna. Siapa yang menipu kami, dia bukan dari golongan kami, dudu umatku. Ini ancaman. Ini peringatan supados kula panjenengan sami betul-betul jujur di dalam kita melakukan jual apa beli. Ah inilah apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan tidak boleh masuk ke pasar kami kecuali mereka yang telah mengerti dan mempelajari fikih jual beli, aturan Islam di dalam jual beli. Taib. Para rawuh kaum muslimin muslimat rahiman rahimakumullah. <clears throat> termasuk pekerjaan yang sedang dia lakukan itu harus dia pelajari sehingga tidak terjadi apa yang dikatakan dengan malprakteknya bahasanya zaman saat ini gini. pasang pelang terima servis dinamo padahal mboten sakit niki kan ngerusak pasar <laughs> gitu betul Bukan dokter spesialis pasang praktek dokter spesialis misalipun. Ya sekedar contoh ekstrim. Saya sebagai seorang konsumen mesti tidak akan ridho kalau ternyata orang yang saya percaya itu tidak bisa. Orang datang kepada kita meminta jasa kita itu kan amanah. Artosipun, gitu para rawuh ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah termasuk pekerjaan yang kita lakukan pun mari kita upayakan untuk profesional sehingga apa yang kita ambil dari saudara kita atas jasa yang kita berikan itu betul-betul sesuatu yang memang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan iki nek kabeh menungso kados niki, negara ini semuanya seperti itu akan menjadi negara yang makmur. Tidak ada malpraktek, tidak ada penipuan, tidak ada sesuatu yang di luar SOP. Nah, semuanya dilakukan dengan baik. Lah menikah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah mengilmui pekerjaan yang akan dia tempuh. Baik ilmu yang terkait dengan syariat atau ilmu yang terkait dengan teknis pekerjaan yang sedang kita lakukan. Para rawuh ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Rasulullah sampun nate ngendika bahwa di akhir zaman akan datang masa di mana manusia tidak lagi peduli dari mana hartanya dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram Rasulullah ngendika ngeten engkau bakal teko zaman menungso ing zaman iku wis ora peduli meneh tidak peduli lagi aminal halali au minal haram harta yang dia ambil itu apakah dari yang halal atau dari yang haram pun betul peduli malih sehingga masyarakat muslimin ini menjadi peringatan bagi kita semuanya salat sengipun kita tutup dengan sebuah hadis ya bahwa Orang yang tidak lagi memperhatikan halal dan haram ternyata bukan keuntungan yang dia dapatkan. Tetapi kehinaan. Nah, kehinaan. Memang untungnya sepertinya banyak dengan dia menjual obat-obat yang sudah expired misalipun. pun obat-obat yang sudah rusak expired ya, dikumpul lagi diolah malih ini kan bahaya nih misalipun dan itu bukan sesuatu yang tidak ada ada orang yang melakukan seperti itu pun beten peduli malih halal utawi haram beten peduli malih bahaya nih menungso utawi beten lah yang seperti ini bukan keuntungan yang akan didapatkan tetapi kehinaan Wonten ing setunggal hadis Rasul ngendika, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum aznabal baqar wa raditum bizar' wa taraktumul jihad Sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum au kama qala Rasul alaihi salatu wassalam Idza tabaya'tum bil inah jika kalian sudah berjual beli dengan cara inah yaitu riba wa akhadtum adnabal baqar dan kalian sudah memegang ekor-ekor onta, ekor-ekor sapi, maksudnya pun lebih mengutamakan dunia ridho dengan peternakannya daripada agama. Waraditum bizara' dan kalian menyukai pertanian, maksudnya pun melebihkan, mengutamakan pertanian daripada ridho pun sinten Allah. Wataroktumul jihad dan kalian meninggalkan jihad termasuk jihad niku nggih menuntut ilmu. Jadi urusane donyo kabeh. Agama pun betul dipun pikir sinau maca Quran ora, sinau tafsir mboten, sinau salat ora, sinau wudu wegah. Meninggalkan jihad, termasuk jihad adalah menuntut ilmu. Kalau orang sudah seperti ini, bukan kemuliaan yang didapat. Sallallahu alaikum dhullah Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada kalian kehinaan, akan dihinakan oleh Allah. Dan kehinaan itu tidak akan dicabut sehingga kalian mau kembali kepada agama kalian. Nah, para rawuh, para bapak ibu yang saya muliakan. Dados Kehinaan itu akan ditimpakan kepada orang yang tidak mempedulikan lagi tentang halal atau haram. Ada jual beli yang namanya jual beli inah. Saya sebutkan contoh sebelum kita berpindah kepada adab berikutnya. Untuk bisa memahami jual beli inah seperti ini. Kalau saya datang kepada panjenengan utang. Pak, kula badhe utang duit. Piro? Satu sewu pak. Kemudian panjenengan meminjamkan saya seratus ribu. Iki satu sewu. Ning engko sesasi kowe balekake satu rong puluh hewu. Niki angsal mboten? Mboten nggih, niki riba niki. Cetha welo-welo nek niki napa? Riba. Saya pinjam seratus ribu kepada panjenengan Kemudian dengan batas waktu tertentu saya mengembalikan lebih 120. Ini namanya riba. Tetapi ada orang yang ingin merekayasa, merekayasa. Ingin menipu Allah. Mas, ini wae. Saya punya barang, ini barangnya dari kacamata. kulo kan butuhe arto wau, ini malah jenengan maringi kacamata. Wis Mas, tuku kocomoto wae. lu kulo butuhnya arto Pak. Ora. Iki ku, ini kacamata saya saya jual 120 utang. Oh nggih, Pak. kulo tumbas 120 utang. Memang saya tidak punya duit kalau saya datang untuk nyari pinjaman kok. Wis sah sah Pak. Nah, saiki kowe dol, ya nggih Pak kulo sade. Pinten? sewu cash. Ngeten niku. Akhirnya saya jual kacamata panjenengan, saya jual lagi pada panjenengan 100 ribu ning cash. Saya pulang ke rumah dengan 100 ribu ning duwe utang pinten wau? 120. Nggih padha mawon niku. Nggih napa mboten? Sami mawon, anangin ketingali pun jual beli. Lah ini yang dimaksud dengan merekayasa. Niki sami kalian tiang-tiang Yahudi rumien. Allah mengharamkan mereka untuk menangkap ikan pada hari Sabtu. Niku pun. Allah menguji mereka. Dino setura kena nangkepi iwak. Tetapi subhanallah Allah memang menguji. Justru di hari Sabtu itulah ikan-ikan itu sami minggir. Sami wah luar biasa niku teng pinggir laut niku. Di muara sungai saking gampangnya oke? Itu Allah yang gak ngersaken niku. Wah akhirnya dino-dino kaya niku kan dibisiki setan. Piye yo nek dino setu kok melanggar. Wis ngene wae ayo pasang jaring dino Jumat. dino Jumat dipun pasang perangkap. Sehingga ketika hari Sabtu ikan-ikan itu masuk, masuk perangkap tidak bisa keluar. Hari hari Sabtu dibiarkan, hari Ahad dipanen. Nah niku. Ketinggalipun saya nggih napa Tetapi itu rekayasa ingin menipu Allah Subhanahu wa taala. Naam. Niki ma'asyiral muslimin para rawuh ingkang kaula muliakan kaula tresnani. Yang ketiga, <clears throat> di antara adab yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah marilah kita bekerja apapun pekerjaan kita selama itu halal menyertakan niat yang baik niat yang baik saya sebagai seorang suami bekerja menjadi cleaning service halal. Menjadi buruh bangunan halal. Menjadi buruh pikul di pasar halal. Nopo mawon sing halal? Walaupun sepertinya hasilnya sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin besar, hasilnya. Tetapi yang sedikit itu akan besar di sisi Allah kalau diiringi dengan niat ingkang napa? soleh. Saya niatkan pekerjaan saya ini untuk memberikan nafkah kepada istri saya, kepada anak saya. Saya niatkan untuk makan saya agar bisa tegak, berdiri, bisa sholat, ngadep Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saya bisa menjaga wajah saya dari meminta-minta. Niki sedoyo ma'asyiral muslimin niatan-niatan ingkang sae. Nabi pernah mengatakan ya, engkau memberikan satu suap nasi atau satu suapan kepada istrimu itu adalah sodakoh. Sesuatu yang sedikit tetapi kita berikan lillahi taala karena Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sesuatu yang sangat besar. Rasulullah ngendika bersabda dalam sebuah hadis, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin." Jagalah diri kalian walaupun dengan secuil korma. Sodakoh sak cuil korma niku mboten wonten artine nggih napa mboten? sedikit. Tetapi ternyata yang sedikit itu kalau Allah berkahi menjadi sebab dia diselamatkan dari api neraka. Niat. Nek niati ikhlas walaupun sedikit besar di sisi Allah. Hanya seribu rupiah yang saya berikan kepada seseorang. Fukoro wal masakin tapi penuh harap kepada Allah, besar nilainya di sisi Allah. Ada orang yang memberi banyak, satu juta, dua juta, tapi untuk pencitraan, agar dipuji, agar disanjung, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga niatan itu suatu hal yang sangat penting. Anda sebagai seorang petani berjalan meninggalkan rumah Anda di waktu pagi dengan cangkul yang Anda bawa, dengan sabit yang Anda bawa, dengan pupuk yang Anda pikul. Lillahi taala. Itu di sisi Allah besar nilainya. Ageng ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ngendika innamal a'malu bin niat wa inna malikul limri imanawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin kihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai niat ingkang sae ingkang nomor sekawan kita lanjutkan <clears throat> mengimani takdir dan bertawakal kepada Allah. Kulo panjangan sami wajib meyakini bahwa rezeki itu sudah ditetapkan. Allah telah mencatat di Lauhil Mahfud. Sebab ilmu Allah itu maha sempurna. Allah maha tahu tentang apa yang akan terjadi, apa yang belum terjadi. Allah maha tahu, Betul wonten ingkang samar bagi Allah. Di Lauhil Mahfud dicatat. Di rahim juga dicatat. Rasulullah ngendika Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Kalian berada di rahim ibu kalian 40 hari dalam bentuk air. 40 hari dalam bentuk segumpal darah. 40 hari dalam bentuk segumpal daging. Summa yursalu ilaihil malak lajeng Allah mengutus malaikat yang malaikat itu yunfahu fihir ruh meniupkan ruh yang tadinya janin itu tidak ada kehidupan ditiupkan ruh menjadi hidup kemudian dicatat untuknya beberapa perkara Di diantaranya bikat birizkihi takdir mengenai rezeki ini pun sehingga ma'asral muslimin bagian dari adab di dalam mencari nafkah adalah iman kepada takdir. Manfaatnya besar. Di antara manfaatnya, yang pertama ma'asyiral muslimin, kita selalu bersandar hanya kepada siapa? Allah. Dan tidak bersandar kepada kemampuan kita. Ada orang yang sombong, kemudian dia mengatakan, oh, naik gawean koyong ini gampang." Aku biasanya ke proyek. Aku insinyur. Pengalamanku is okeh Nah. Anak buahku akeh, kolegaku yo ya akeh. Saya dekat dengan orang-orang pusat, orang-orang Pemda. Oh, nekoyong ini gampang. Ini orang sudah menyandarkan kepada apa? kemampuan dirinya. Padahal menawi Allah ngersakaken niku gampang sangat sangat mudah. Segala yang kita miliki itu hilang. Modal yang semestinya akan kita gunakan tiba-tiba raib, hilang entah kemana. Sakit. Alat-alat berat yang kita miliki tiba-tiba rusak. Apa sebabnya orang ngerti kok do rusak? Gudang yang kita miliki, gudang bangunan misalnya pun kobong atau yang semisalnya. Ini yang tidak boleh kita lupa bahwa kita harus beriman kepada takdir dan kita harus bersandar sepenuhnya kepada Allah. Betul, kita bersemangat menempuh sebab. Iman kepada takdir itu bukan maknanya malas, buatan. tetapi bekerja, bekerja keras dengan baik. Makanya Nabi mengatakan, "Ihris 'ala ma yanfa'uka." Bersemangatlah kamu dalam bekerja. Bersemangatlah kamu melakukan yang manfaat Wasta'in billah, tapi jangan lupa kamu minta tolong kepada Allah. Wala takjaz dan jangan jadi orang yang malas. Niku dawuhipun sinten? Rasul. Bekerja, bekerja, bekerja, lakukan yang bermanfaat untuk agamamu, untuk duniamu dan selalu minta kepada Allah dan jangan malas. Tetapi ingat kata Rasul, terkadang usaha yang kita lakukan diuji oleh Allah dengan kegagalan. Saya setuju. Makanya Nabi mengatakan, "Wa in asobaka syai'un, kalau ada musibah yang menimpamu, janganlah kamu mengatakan nek bian koyong ini, ora bakal koyong ini. Jangan kamu katakan seperti itu, tetapi katakanlah qaddarallahu wa masya'a fa'al ini takdir Allah dan apa yang Allah takdirkan mesti akan terjadi kalau orang seperti itu maka Allah akan bukakan hatinya Allah akan berikan dia keimanan kelapangan karena dia selalu mengembalikan kepada takdir pun sinten Allah pernah ada kejadian Orang punya perkebunan saya tidak sebutkan. Kebun luas. Ini kan berarti wis temenan nggih nek nyambut gawe. Kebunnya luas, hasilnya banyak. Tiba-tiba terjadi kejadian di alam. Macam-macam lah. Nopo niku banjir, nopo niku gunung meletus, tapi nopo. Akhirnya ini rusak semuanya. Luar biasa, depresi beban pikiran. Akhirnya dia harus kehilangan akalnya. Di antara sebab sebabipun, nopo ma'asirul muslimin, sebab kurang di dalam mengembalikan kepada sinden Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah berusaha menanam tanaman padi hampir panen, tetapi Allah utus tentaranya, tikus misalnya. Sudah terjadi Allah wa masya'a fa'al. Allah wa masya'a Kalau kita kembalikan kepada Allah, Allah mengatakan wa may yu'min billahi yahdi qalbah. dawi pun Allah wonten ing Al-Qur'an, wa man yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, dalam tafsir disebutkan beriman kepada takdir. Yahdi kolbahu Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Karena dia mau mengembalikan kepada Allah, maka Allah akan mudahkan, Allah kuatkan untuk dia menghadapi segala kesulitan yang sedang dia hadapi dan Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Allah selalu baik kepada hambanya. Fahuwar Rahmanur Rahim. Allah adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahim. Selalu mengembalikan kepada takdir pun Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh kaum muslimin rahiman rahimakumullah. <clears throat> Saya tambah satu lagi. Di antara adab di dalam kita mencari nafkah adalah bersyukur kepada Allah. Walaupun sedikit yang kita dapat, syukurilah. Sebab dengan syukur Allah akan berkahi yang ada dan Allah akan tambah ini kunci kunci rezeki niku niku. Syukur. Nah. Wabillahi taufik. Allah ngendika di dalam Al-Qur'anul Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Pasti akan aku tambah. Tetapi kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi ketika kita mendapatkan rezeki, alhamdulillah. Badi rong puluh ewu, alhamdulillah. Badi sepuluh ewu, alhamdulillah. Bisa untuk makan hari ini, alhamdulillah. Syukur. Lah kalau rumah tangga kita semuanya seperti itu, apapun yang kita dapatkan, istri kita bersyukur, anak kita bersyukur, napa mboten dadosaken bingah urip kula panjenengan sami. Walaupun banyak, kalau tidak ada syukur, tidak ada kebahagiaan. Meskipun sedikit, tetapi syukur, maka Allah akan tambah. Panjenengan insya Allah masih mengingat kisah tiga orang Bani Israel. Tiga orang Bani Israel, semuanya fakir, semuanya fakir. Yang pertama orang yang terkena penyakit sopak, kulitnya berpenyakit dan miskin. Yang kedua orang yang terkena penyakit di kepalanya sehingga rambutnya tidak tumbuh botak dan menjijikkan. Yang ketiga orang yang buta. Niki wong fakir lan penyakitan. Jadi bandane mboten wonten, awake nggih penyakitan. Wong-wong padha ngedoi. Keumumannya seperti itu. Sudah fakir, sakit-sakitan orang tidak akan mendekat. Subhanallah. Allah uji Allah jadikan mereka kaya raya semuanya. Kisah pun panjang. Sing nomor siji diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesembuhan dan diberi seekor onta yang sedang bunting. Yang kedua diberi Allah kesembuhan dan diberi seekor sapi yang juga sedang bunting. Yang ketiga Allah beri kesembuhan sehingga bisa melihat dan Allah berikan dia seekor kambing yang sedang bunting. Kabeh siji, siji, siji. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkahi hewan-hewan tadi maksudnya pun beranak pinak sehingga ini menjadi orang yang sangat kaya raya ini juga kaya raya ini juga kaya raya terakhir pun dipun uji sing nomor siji nomor loro mboten syukur tidak syukur datang malaikat kepada orang yang pertama subhanallah Malaikat pun itu dalam bentuk penyakitan tangannya kulitnya sakit mirip kados tiang niki kudune kan kelingan biyen aku koyo kuwi ning mboten kelingan